بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Usul Al-Aqaid Ad-Diniyah yang mana dalam pertemuan sebelumnya kita telah membahas mukaddimah dari matan yang mukhtasar ini yang ringkas ini serta pendahuluan terkait perkara tauhid. Dan bahwasanya tauhid terbagi menjadi tiga, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Dan bahwasanya pembagian tauhid kepada tiga hal ini bukanlah sebuah bid'ah akan tapi hanya dalam rangka mempermudah pembahasannya. Kemudian berikutnya al-mu'alif rahimahullah taala Syekh al Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala memberikan beberapa hal atau tambahan tentang apa-apa saja atau contoh-contoh hal yang termasuk dari perkara tauhid ini. Kata beliau, fadakhala fi tauhidir rububiyah. Maka termasuk dalam masalah tauhid ar-rububiyah isbatul qada'i wal qadari penetapan terkait takdir. Dan hal ini yaitu beriman tentang apa-apa yang Allah Ta'ala takdirkan pasti terjadi adalah berbagian dari Tauhid Ar-Rububiyah. Karena para ulama ketika menyimpulkan atau membahas tentang bagian Tauhid, mereka menjadikan hal-hal yang merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita yakini Allah Ta'ala semata-mata yang melakukannya adalah termasuk Tauhid ar Rububiyah. Dan hal ini yaitu menentukan takdir adalah termasuk dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dimasukkan dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Dan beriman terkait takdir sebagaimana yang telah sering kita jelaskan terdiri dari empat hal. Terdiri dari mengimani empat hal, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala hal dengan pengetahuan yang azali selama-lamanya tanpa permulaan dan tanpa akhir. Pengetahuan yang sempurna yang tidak didahului oleh kejahilan tidak diselingi dengan kelupaan dan tidak diakhiri dengan hilangnya pengetahuan tersebut. Melainkan pengetahuan yang sempurna yang selama-lamanya. Mencakup pada setiap hal secara global ataupun secara rinci. Allah Ta'ala ya'lamu makan wa ma sayakun wa ma lam yakun law kana kaifa Allah taala mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi. Andaikan hal tersebut terjadi, bagaimana terjadinya Allah taala tahu. Ini yang pertama dari beriman bertakdir. Yang kedua adalah bahwa si Allah Subhanahu wa taala menulis segala sesuatu. Menulis segala sesuatu. Dan tentunya sebagaimana kita ketahui ilmu Allah Ta'ala adalah ilmu yang sempurna. Maka Allah Ta'ala menulis hal ini bukan karena khawatir lupa atau semisalnya. Ada hikmah tentang hal ini namun bukan terkait khawatir terhadap kelupaan. Yang ketiga dari beriman pada takdir Allah Ta'ala adalah mengimani bahwasanya Allah Ta'ala menghendaki segala sesuatu. Tidaklah suatu hal terjadi kecuali dengan kehendaknya. Dan yang keempat mengimani bahwa Allah Ta'ala adalah menciptakan segala hal yang terjadi. Apa-apa yang ada pada makhluknya dan terjadi pada makhluknya seluruhnya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia dan juga perbuatannya adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa annahu kemudian kata al-muallif lanjutnya kata pengarang rahimahullah taala selanjutnya wa annahu ma Allah kana wa man lam yasha lam yakun. Segala hal yang terjadi adalah apa yang Allah taala kehendaki. Dan bahwasanya apa yang tidak Allah taala kehendaki maka tidak terjadi. Baik itu kebaikan ataupun keburukan Allah taala pasti menghendakinya hingga terjadi. Dan kita telah belajar sebelumnya bahwa iradah atau kemauan Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala ada dua hal. Yang pertama adalah iradah kauniyah, yaitu hal-hal yang pasti terjadi, bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Misalnya Allah Ta'ala mentakdirkan, menghendaki si fulan kafir. Tentunya ini adalah hal yang buruk. Namun, pasti terjadi. Namun pasti terjadi. Sedangkan ah, atau dan hal tersebut terjadi karena hikmah yang Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan kita tidak memiliki hak untuk mempertanyakan hal tersebut. Karena Allah taala tidak ditanya tentang apa-apa yang ia lakukan. Sedangkan yang kedua, jenis kehendak yang kedua adalah irada syar'iyyah, kehendak syar'iyyah yang mana ia adalah sinonim dari apa yang Allah taala cintai. Allah Ta'ala menghendaki seorang masuk Islam. Bisa jadi Allah Ta'ala takdirkan yang masuk Islam, bisa jadi tidak. Ya, Terkadang pada seorang terkumpul padanya kedua hal ini. Terkumpul padanya iradah kauniyah dan iradah syariah. Seperti Allah Ta'ala menginginkan ya Islamnya Abu Bakar. Ya, ia masuk Islam. Secara syari'ah Allah Ta'ala menginginkannya dan secara kauniyah Allah Ta'ala mentakdirkannya. Ya, Terkadang suatu hal Allah Ta'ala takdirkan secara kauniyah meskipun secara syariah ia tidak mencintainya. Ya, kafirnya orang-orang yang kafir. Karena Allah Ta'ala menginginkan orang-orang untuk beriman. Secara iradah syariah. Terkadang suatu hal Allah Ta'ala inginkan secara syariah namun tidak terjadi secara kauniyah. Ya, dan membagi antara dua hal ini, mengetahui pembagian antara dua macam iradah ini menjadikan kita bisa memahami tentang banyak hal terkait masalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginan Allah taala jikalau dalam perkara kauniyah pasti terjadi. Dalam perkara syariah bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Kemudian kata al-muallif rahimahullah taala wa annahu ala kulli syai'in qadir. Bahwa si Allah taala maha mampu atas segala hal. Maha mampu atas segala hal. Dan ini lafat yang ada dalam syariat. Yaitu lafat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mampu atas segala hal. Sedangkan Munculnya sebagian orang lalu mengatakan Allah tidak mampu dalam beberapa hal. Lalu misalnya dalam hal-hal yang mustahil, dalam hal-hal yang ia katakan ia tidak akan memilikinya. Ya, seperti ucapan-ucapan sebagian orang seperti ini. Ya. Maka ini adalah hal yang tidak pantas dikatakan. Tidak pantas dikatakan. Kita katakan bahwa Allah Ta'ala maha mampu atas segala hal. Kita katakan pula Allah Ta'ala tidak akan menjadikan anak, tidak akan menjadikan istri dan semisalnya. Jangan menggunakan kata-kata Allah Ta'ala tidak mampu menjadikan istri misalnya. Kenapa? Karena ia mengingkari perkataannya sendiri. nggak boleh penggunaan kata-kata seperti ini. Tidak baik penggunaan kata-kata seperti ini. Islam mengajarkan kita untuk menggunakan kata-kata yang bahkan bersih dari kemungkinan-kemungkinan salah, bersih dari kemungkinan-kemungkinan memasuki syubhat, bersih dari kemungkinan-kemungkinan terjadi pemahaman yang salah di baliknya. Oleh karena itu, ketika muncul al-falasifah yang mulai memasukkan kalimat-kalimat yang memiliki makna yang bisa bercabang Para ulama salaf ketika menyikapnya mereka mengatakan sebaiknya ditinggalkan masalah ini. Seperti nanti akan kita bahas sedikit tentang masalah jihad. Apakah Allah Ta'ala memiliki arah? Gak ada pembahasannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka yang lebih utama ditinggalkan. Ketika kita katakan misalnya Allah Ta'ala berada di atas. Berarti kalian mengatakan Allah Ta'ala berada pada arah tertentu. Enggak. Kita mengatakan Allah di atas saja. Kita nggak mengatakan masalah jihad atau tidak. Kenapa? Karena nggak ada pembahasan ini dari Al-Quran atau Sunnah. Demikian pula dalam hal seperti ini. Demikian pula dalam hal mampu seperti ini. Allah Ta'ala sebutkan ia maha mampu segala hal, kita tetapkan. Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya ia tidak punya anak, kita tetapkan. Tidak perlu dibahas apakah Allah Ta'ala mampu punya anak atau tidak. Jangan dibahas kalimat-kalimat seperti ini. Tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pantas bagi kita untuk mengatakan hal tersebut tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa annahul ghaniyul hamid wa ma siwahu faqirun ilaihi min kulli wajh. Dan bahwasanya Allah taala al-ghani maha kaya yang tidak butuh kepada apapun. Tidak kepada sekutu, tidak pula kepada pembantu dan semisalnya. Tidaklah Allah taala butuh kepada siapapun, tidak kepada yang beribadah kepadanya. Hamba ketika beribadah efeknya kembali kepada diri sendiri. Enggak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan seluruh orang di dunia ini kafir. Maka tidak akan mengurangi kuasa Allah ta'ala. Andaikan seluruh orang di dunia ini beriman maka tidak akan menambah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap demikian aja. Ya. Sebagaimana Allah ta'ala sebutkan sendiri dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan dari sahabat Abu Dhar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian wa wa fakirun ilaihi min kulli wajah dan setiap orang selainnya yaitu setiap manusia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, setiap makhluk butuh Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. Dan ini harus selalu kita ingat oleh karena itu perbanyaklah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rendahkanlah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah segala hal. Wa fit tauhidil asma wa sifat. Termasuk dalam masalah tauhid asma wa sifat adalah isbatu jami isbatu jamil ma'ani. Penetapan jami'al ma'ani seluruh makna-makna al-asma al-husna lillahi ta'ala al-warida fil kitab wa sunnah seluruh makna-makna dari asma Allah ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran dan sunnah. Ketika Allah ta'ala menetapkan sebuah nama, maka kita mengimani nama tersebut. Ya, kita juga mengimani maknanya. Sesuai makna dasar dalam bahasa Arab. Adapun bagaimananya, hakikatnya, kaifiahnya, maka tidak kita ketahui. Ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya as-sami' maka kita imani dengan maknanya itu mendengar. Bagaimana cara Allah taala mendengar? Apakah ada alat demikian dan demikian? Enggak dibahas. Tidak dibahas. Ketika kita menetapkan bagi Allah taala as mendengar, maka bukan berarti kita menetapkan Allah Ta'ala berarti punya demikian, demikian, demikian. Enggak, enggak ada bahasa seperti ini. Kecuali kalau ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah baru diambil. Wal iman biha salah sudarajat dan iman terkait asma wa sifat kata al mualif rahimallahu taala ada tiga tingkatan al iman bil asma. Yang pertama beriman tentang nama-nama Allah taala sebutkan nama sebut dalam Al-Qur'an atau atau Nabi SAW menjelaskan dalam sunnah maka kita imani. Bahwasanya Allah taala memiliki nama tersebut. Wa iman bil sifat dan beriman dengan sifat Allah Ta'ala menyebutkan atau setiap nama Allah Ta'ala mengandung sifat. Atau sifat-sifat lainnya selain dari nama-nama Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala sebutkan. Maka kita mengimani Allah Ta'ala memiliki sifat tersebut. Wa iman bi ihkami sifatihi. Serta beriman tentang makna sifatnya. Jadi tidak cukup kita beriman tentang sifat namun tidak dengan maknanya. Ini yang dilakukan oleh Al-Mufawwidah Orang-orang ahli tafwid yang mana mereka berkatakan kami beriman tentang sifat tapi nggak tahu maknanya. Tidak. Melainkan kita beriman tentang sifat tersebut sesuai dengan maknanya dalam bahasa Arab. Namun al-kaifiyah bagaimana tidak kita bahas. Namun tidak kita bahas bagaimananya. Ya. Dan ini kesalahan ketika seorang mengkaitkan antara masalah makna dengan masalah kaifiyah. Ketika seorang menuduh misalnya, kalau kalian menetapkan makna berarti kalian menetapkan kaifiyah. Enggak. Beda dua hal, beda kedua hal dari atau kedua hal tersebut. Ya. wallahil masul a'la. Contohnya misalnya ketika kita mengatakan mobil berjalan. Kita paham tentunya arti berjalan. Tapi apakah sama berjalan pada mobil dengan berjalan pada manusia? Apakah mobil terangkat salah satu rodanya untuk berjalan? Kan beda. Ini masih sama makhluk. Menunjukkan bahwasanya hanya sekedar makna bukan berarti kita menuntut suatu kaifiah tertentu. Beriman tentang makna bukan berarti kita mengikuti apa yang dituduhkan oleh orang-orang tentang kaifiah atau bagaimananya sebuah sifat tersebut. Kal ilm kata beliau, kal ilm. Ya. Mengetahui bi annahu alim Ketika kita mengakui si Allah Subhanahu wa taala memiliki ya nama Al-Alim. Maka kita mengetahui juga atau mengakui juga bahwa si Allah taala zu ilmin memiliki ilmu. Ya. Alim berarti zu ilm. Allah taala memiliki nama Al-Alim berarti Allah taala memiliki sifat berilmu. Ya. Ini perlu karena sebagian orang ada yang mengatakan kami menetapkan nama, tapi setiap nama tidak mengandung sifat. Salah seperti ini. Melainkan kita mengakui nama Allah Ta'ala dan juga sifat dari atau yang dikandung nama tersebut. Wa ya'lamu kulla syai' dan bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui segala hal. Karena ini adalah makna dari sifat zu'ilm yang miliki ilmu. Wa qadir Misalnya sifat Qadir atau nama Qadir yang maha mampu. Aizu qadrah. yang memiliki kemampuan atas segala hal. Ya Qadiru ala kulli syai yang mampu atas segala hal ila akhir ma lahu minal asma al muqaddasa. Terga atau hingga nama-nama atau termasuk juga nama-nama yang lain, nama-nama sucinya, nama-nama Allah taala yang suci yang lainnya. Jadi kita mengimani nama tersebut kita mengimani sifat yang dikandung, kita mengimani makna dari sifat tersebut, namun tidak dengan kaifiahnya. Tidak dengan kaifiahnya kecuali jikalau dijelaskan dalam nusus Al-Quran dan Sunnah. Wadakhala fi dhalik. Perhatikan berikut ini dan termasuk dalam hal tersebut adalah isbatu uluwihi ala khalqihi penetapan tingginya Allah Ta'ala di atas para makhluknya. Ini yang tadi. Kita singgung tadi. Karena begitu banyaknya hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut. Namun kita hanya mengimani Allah Ta'ala berada di atas. Bagaimana apakah ada arah? Apakah berarti kalau di atas enggak di kanan, enggak di kiri, enggak di bawah? Apakah kalau di atas berarti kalau bumi kan bulat berarti kalau di bawah beda dengan atasnya yang di atas. Yang kayak gini enggak dibahas. Tidak dibahas. Kenapa kita tidak membahas hal kayak gini? Karena mafhum, pemahaman kita bahwasanya atas berarti tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di bawah dan bahwasanya atasnya orang yang di kutub utara beda dengan atasnya orang yang di kutub selatan. Ini pemahaman ditinjau dari makhluk. Makhluk yang kalau di atas berarti nggak di bawah. Makhluk kalau yang kalau di kanan tidak di kiri. Makhluk yang mana atasnya dia pada kutub utara beda dengan kutub selatan. Tapi ini sifat ya ulu, tinggi bagi Allah Ta'ala, ini adalah sifat bagi Allah Ta'ala, beda dengan sifatnya bagi makhluk. Tinggi pada Allah Ta'ala beda dengan tinggi dari atau pada makhluk. Oleh karena itu ketika kita mengatakan Allah Ta'ala berada di atas, maka kita nggak bicara masalah arah tadi. Karena arah itu terkait makhluk. Karena arah terkait makhluk. Dan gak ada pembahasannya dalam Al-Quran dan Sunnah terkait arah maka kita hanya mengatakan Allah Ta'ala berada di atas. Apakah ia di kanan juga, di kiri juga? Enggak ada bahasa seperti ini. Enggak pantas kita mempertanyakannya. Para sahabat adalah orang-orang yang paling ingin tahu tentang ilmu dan tidak mempertanyakannya, maka kita tidak pantas bertanyakannya. Dan juga karena pengetahuan, ini hal yang perlu kita atau kaedah yang perlu kita ingat. Pengetahuan tentang kaifiyah suatu hal tentang hakikat atau bagaimana suatu hal itu terkait pengetahuan tentang hal tersebut. Contohnya, andaikan orang yang hidup ya, andaikan ada orang yang hidup sebelum zaman adanya roda. Pasti yang tergambar bagi dia apa? Ketika dikatakan sebuah kendaraan berjalan, yang tergambar adalah berjalannya hewan. Yang satu diangkat, yang satu diletak, yang satu diangkat, yang satu diletak. Dia nggak akan ngerti bahwasanya akan ada kendaraan seluruhnya nempel di tanah dan berjalan. Kenapa? Karena dia nggak pernah melihat hal tersebut. Tidak tergambar baginya hal tersebut. Namun apakah ada? Ada. Maka demikian pula kita, tidak bisa kita katakan sifat ini nggak mungkin bagi Allah Taala atau tidak atau mungkin dan misalnya. Kenapa? Karena kita nggak tahu Allah Taala seperti apa. Sehingga kita nggak bisa mengatakan ini mustahil bagi Allah Taala kalau tidak ia sebutkan mustahil dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Nggak mungkin Allah Taala memiliki sifat demikian. Apakah kita tahu Allah Taala bagaimana hingga kita mengatakan hal ini nggak mungkin baginya? Tentu tidak. Ya, Tentu tidak. Ingat bahwasanya pada asalnya ya an-nas as-soreh, nas yang sore nggak akan menyelisihi akal yang benar. Jadi kalau ada nas menurut kita tidak cocok dengan akal kita, salahkan akal kita. Salahkan akal kita. Ya. Jadi seperti ini. Kenapa kita tidak bisa bertanyakan tentang kaifiyah? Karena kita nggak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka pengetahuan tentang suatu hal Kaifiyah suatu hal hanya bisa diketahui dari tiga melalui tiga jalan. Yang pertama melihatnya langsung, baru kita tahu kaifiyahnya. Atau melihat semisalnya dan dua hal ini enggak ada dari atau tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala kita enggak pernah melihat Allah taala langsung. Kita tidak pernah melihat, pernah melihat Allah taala, tidak pernah melihat semisalnya, tidak ada semisalnya. Yang ketiga adalah penghabaran dari asal asalik yang jujur tentangnya dan ini kita hanya mendengar dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu selain dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW kita tidak katakan, tidak kita katakan. Ya, wastiwa dan istiwanya Allah Subhanahu wa taala ala arsyihi di atas arsnya. Istiwa dalam bahasa Arab berarti ala wartafa, berada di atas arsh. Sekali lagi nggak dipertanyakan bagaimananya dan ini muncul banyak. Tuduhan ketika kalian mengatakan Allah istiwa di atas arsh berarti Allah butuh kepada arsh. Itu kan manusia, manusia kalau duduk di atas kursi dilepas kursinya jatuh. Tapi ini terkait Allah nggak sama dengan manusia. Itu kan manusia kalau dia duduk di atas kursi berarti kursinya lebih lebih besar darinya. Allah Ta'ala nggak sama dengan manusia. Maka ketika kita mengatakan Allah Ta'ala berada di atas ars dengan bentuk yang pantas baginya tidak sama dengan para makhluk. Oleh karena itu tidak perlu ditanyakan hal-hal seperti ini. Apakah berarti Allah butuhkan ars? Tidak. Apakah berarti ars lebih besar dari Allah Ta'ala? Enggak. Bagaimana bisa? Ya itu kan terkait Allah Ta'ala. Kita tidak tahu bagaimananya. Tidak disampaikan oleh Nabi SAW maka kita tidak tahu. Jadi ketika kita menetapkan Allah Ta'ala berada di as'ars, namun kita nggak menetapkan konsekuensi-konsekuensi yang dituduhkan. Ini dua hal yang berbeda. Karena sebagian orang suka membuat konsekuensi, kemudian menuduh kita dengan menuduh orang meyakini suatu hal, berarti kalian mengimani demikian, berarti kalian mengimani demikian. Lah konsekuensi dia yang buat, kenapa harus kita yang terikat dengannya? Kalian yang buat, kalian yang menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Kita enggak. Kita mengatakan Allah Ta'ala istiwa dengan bentuk yang pas bagi Allah Ta'ala. Bahkan mereka, mereka-mereka yang menafikan sebagian sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, karena dianggapnya mirip dengan makhluk, berarti mereka yang sudah menggambarkan sebelumnya Allah Ta'ala mirip dengan makhluk. Membayangkan Allah Subhanahu wa taala mirip dengan makhluk sehingga mereka mengatakan ini enggak mungkin, ini dan semisal hal itu. Adapun kita mengatakan Allah Ta'ala berbeda dengan makhluk, maka Allah Ta'ala mengatakan istiwa, kita imani istiwa. Ya. Wa nuzulihi kulla layla ila sama'id dunya. Turunnya Allah Ta'ala setiap malam ke langit dunia. Alal wajhil la'iq bijalalihi wa azamatihi. Dengan bentuk yang pantas bagi keagungan Allah Ta'ala. Da, yang, dengan bentuk yang pantas bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tadi, bagaimana Allah taala turun ke langit dunia? Allah taala yang tahu. Tidak disebutkan dalilnya, tidak perlu dipertanyakan. Apakah ars kosong atau tidak? Apakah malam kan berganti-ganti? Enggak ada pembahasannya Ini terkait makhluk. Ketika turun berarti kosong tempat tinggalnya. Ketika ia turun di satu malam berarti daerah yang lain atau ketika misalnya ia turun setiap malam berarti harus ya berputar. Ini makhluk. Ini makhluk. Para Allah Subhanahu wa taala berbeda. Kenapa kita harus menanyakan hal tersebut ketika Rasulullah SAW tidak menjelaskannya, ketika para salaful ummah tidak menjelaskannya. Lalu kemudian kita menafikan sifat tersebut karena menafikan sifat tersebut mentakwil ayat-ayat hadis-hadis datang hanya karena ketidakmampuan kita menggambarkannya. Wajar kita nggak mampu menggambarkannya. Kenapa? Kita nggak pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan Allah Subhanahu Wa Taala, ya hal-hal yang ada di surga aja sebagiannya kita tidak bisa terbayangkan. Kita tidak bisa terbayangkan diberikan kepada seorang dunia berkali lipat darinya. Apa enggak kosong? nggak sepi. Nggak ada pertanyaan seperti ini. Kenapa? Beda nanti di surga dengan di dunia. Apalagi terkait Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat seorang muslim yang mana mereka beriman dengan hal-hal yang gaib. Tidak mempertanyakan hal-hal tersebut. Tidak mempertanyakan hal-hal tersebut. Wadakhala fi fizar, wa masuk dalam hal tersebut adalah isbatu sifat al zatiyah Penetapan tentang sifat-sifat zatiyah bagi Allah taala. Sifat-sifat Allah Ta'ala dibagi oleh para ulama, sifat zatiyah dan sifat fi'liyah atau ikhtiariyah. Dan sekali lagi ini dalam rangka mempermudah. Mempermudah saja agar mudah difahami. Sifat zatiyah mereka sebutkan adalah sifat-sifat yang terus-menerus berada pada Allah Ta'ala tidak pernah terlepas ia darinya. Sedangkan sifat ikhtiariyah yang Allah Ta'ala terkadang melakukannya, terkadang ya tidak dan berganti-ganti dalam hal tersebut. Sifat zatiyah ay allati la yanfaku anha yang tidak pernah terlepas dari Allah taala. Kasama seperti pendengaran wal basar penglihatan wal ilm pengetahuan wal ulu tinggi wa nahwa dan semisal wa nahwiha dan semisalnya. Wa sifat al fi'liyah juga kita beriman terkait sifat-sifat fi'liyah wahiyah sifat al-muta'alliqah bimasyiatihi wa qudratihi. Yaitu sifat-sifat yang terkait dengan kehendak Allah Ta'ala. Kapan ia melakukannya, kapan ia ingin melakukannya, ia melakukannya. Ya. Kal kalam. Seperti al kalam, penciptaan. Afan. Kal kalam, seperti al kalam yaitu pembicaraan. Allah Ta'ala kapan ia berkehendak ia berbicara. Dan pembicaraannya yang dahulu tidak sama dengan pembicaraannya yang sekarang. Ketika ia memberikan wahyu kepada Nabi Musa atau ketika berbicara dengan Nabi Musa berbeda dengan ketika ia memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini makna dari sifat ikhtiariyah. Ya, dari sifat ikhtiariyah. Atau sifat fi'liyah. Wal khalq penciptaan, maka penciptaan ia yang pertama berbeda dengan penciptaan ia yang setelahnya. Penciptaan ia kepada Bumi berbeda dengan penciptaan makhluk-makhluk yang selainnya. Warriz, Ya, rizki. Warrahmah, rahmat, wal istiwa, tindakan berada di atas arsh. Wan nuzul ila sama dunya kama yasha. Dan turunnya ia ke langit dunia sebagaimana yang ia kehendaki. Semuanya kita imani atau hal-hal tersebut kita imani tanpa mempertanyakannya tanpa mempertanyakannya dan membayangkannya. Enggak boleh membayangkan tentang hasbuth. Pikirkanlah, berpikirlah tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pikirlah tentang makhluk Allah taala, tapi jangan pikirkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita enggak mampu. Karena kita enggak akan mampu. Jangankan tadi sebagaimana tadi saya sebutkan tadi, jangankan terkait Allah taala, terkait hal-hal yang ada di surga aja kadang hal-hal tersebut tidak bisa kita fahami. Namun itu adalah suatu hari yang berbeda. Bahkan sebelumnya terkait hal-hal yang ada di alam kubur, kadang ada hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Itu karena berbeda alamnya alam kubur. Maka apalagi terkait Allah Subhanahu wa taala sangat tidak pantas akal kita yang kecil lemah hina dan bodoh memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala lalu menghakimi bahwasanya ini boleh, ini tidak boleh, ini Allah taala bersifat dengannya, ini tidak pantas bagi Allah taala melainkan jadikanlah hakim kita dalam hal ini adalah nas-nas syariat. Apa yang disebutkan dalam nas syariat berarti itu benar. Apa yang sahih tentang hal berarti itu benar. Kalau akal kita nggak memahami, maka yang salah akal kita. Insya Allah cukup untuk sampai sini. Wallahu taala ala wa ala Muhammad. Subhanakallah Asyidu an la ilaha ila anta wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.